Kemudian dalam kehidupan yang seperti ini masih meraih kebaikan, masih meraih petunjuk Allah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dan Nabi SAW menjelaskan innamal amal bil khawatir. Sesungguhnya amalan manusia itu ditentukan dengan akhir sudah. Dan akhir kesudahan yang baik itu adalah bagaimana dia menempuh jalan ini. Akhir kesudahan yang akan dimudahkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa adalah orang yang mereka mempunyai jalan yang benar memulai jalan yang benar dan menekuninya dan senantiasa minta tolong kepada Allah agar kita temukan jalan yang benar ini yang harus kita pahami tidaklah akhir sebuah perjalanan itu sesuatu yang datang tiba-tiba tidaklah husnul khatimah tidaklah kebaikan kita hidup bertemu dengan Allah itu adalah sesuatu yang bersumah gratis perjalanan itu adalah perjalanan yang ditemu orang-orang yang mereka menekuni jalan untuk husnul itu sejak dari awal. Maka itulah yang dinasihatkan para ulama kita sebagaimana seorang Al mengatakan maka bidayatuhu mukhriqah kanat nihayatuhu musyrifah siapa yang awal dia mulai dia senantiasa berusaha menyalakan api. Siapa yang dia memulai untuk terus-menerus berusaha menyalakan api, karena nihayatuhu musyrik. Maka akhir kesudahannya pasti akan bercahaya. Orang yang terus-menerus dalam keadaan gelap, dalam keadaan cuaca buruk, dalam keadaan banyak halangan, dalam banyak keadaan banyak hal yang menghalangi dia, tapi dia tidak berhenti untuk menyalakan maka tidak mungkin sama dengan orang yang mereka menyerahkan dirinya terserah keadaan tidak akan mungkin sama. Ikhwan wah pada kita dan rahmatullah demikian pula nikmat yang kita harapkan dari Allah SWT untuk teguh untuk agar kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang sabit marilah sekalian, nikmat ini sungguh merupakan nikmat yang sangat langka, yang sangat jarang sekali. Kalau kita ditanya pada hari ini tentang jalan, banyak orang tahu jalan. Bahkan banyak orang menemukan jalan. Tetapi kalau kita ditanya berapa orang yang berjalan itu yang bisa sampai kepada tujuan, itu yang tidak. Kita mudah diketahui oleh orang lain tahu jalan, banyak orang menekuni jalan, tapi tidak banyak orang istiqamah di dalam jalan. Maka istiqamah, sabar, itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Coba kita renungi perjalanan kita hari ini. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang diberi oleh Allah umat Islam hari ini, masih banyak. Masih banyak saudara-saudara manusia ini mengeluh agama kita melihat kehidupan mereka hilang rahmat Allah apakah mereka umat Islam ini kehidupannya mentafsirkan Allah apakah umat Islam ini kehidupannya bersih dari takut dari syirik kita mendapati umat Islam ini gelap sedikit sekali yang ditolong oleh Allah Subhanahu Kita mendapati ini kehidupannya hatinya sedikit sekali hati-hati yang mereka ini senantiasa hidup untuk Allah. Lalu kita sekarang mendapati para orang yang mereka beriman kepada Allah SWT. Kalau ditanya tentang mereka berusaha meninggalkan syirik, Alhamdulillah masih banyak kita dapati para orang yang jauh dari syirik. Tapi kalau dilihat perjalanannya, Bagaimana dia dengan sunnah Nabi kita SAW Bagaimana dia mau mengikuti petunjuk Nabi Lebih sedikit lagi Lebih sedikit lagi Demikian pula hari ini Kalau kita sekarang melihat orang-orang yang mengenal sunnah Mengenal dakwah masalah. Sudah mulai kita dengar banyak Tapi kalau kita lihat kembali seberapa di antara mereka Yang mempunyai jalan untuk bisa istiqamah Seberapa di antara mereka yang menemukan menempuh menemukan menemui jalan ini dari awal sampai sekarang untuk bisa istiqamah? Maka kita mendapati tidak mudah kita bisa mendapati orang-orang yang bisa istiqamah. Dengan apa istiqamah itu? Tidak ada lain adalah dengan talabul ini. Seberapa di antara orang yang tahu tauhid? Seberapa di antara orang yang tahu sunnah? untuk mau sabar memahami ilmunya Allah, untuk mau sabar tetap di dalam belajar kitab dan sunnah, semakin sedikit. Kalau kita menyadari seperti Al-Imam Abdul Bar, Al-Imam Syafi'i, banyak sekali. Tapi sekarang jadi negara apa? Kenapa berubah? Kenapa Allah tidak meneguhkan negara itu tetap menjadi negara Muslim? Sesungguhnya Allah SWT la yubayiru ma biqaumin hatta yubayiru ma Allah tidak berubah nasib keadaan suatu kaum kecuali kaum itu menempuh jalan mereka merubah keadaan yang ada pada mereka kemudian Allah merubah Ini waktu ini ini kehidupan kehidupan kita ini adalah bukan milik bukan milik kita miliknya Allah nikmat adab kesengsaraan kebaikan kemuliaan semua dari kita. tangan Allah Allah memberikan kepada ¡Gracias! oleh Allah Subhanahu wa Karena itu ilmu ini diajarkan kepada seluruh para nabi di setiap generasi ke generasi pernah berubah. Pernah berubah inilah hakikatnya din. Inilah Gracias. yang jadi pertanyaan kalau hari ini kita belajar kita akidah, kita tauhid, hati ini sudah memiliki kecintaan kepada Allah lebih daripada yang lain. Tidak ubahnya seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Qawaid. Manusia telah menghabiskan umurnya. Hartanya sudah dihabiskan. Lembaran sudah ditulis kita usaha cisalah salah dan benar. Yang penting kan hati kita baik. Ini pembohongan di dalam bahasa. Kalau hati itu baik dengan betul, pasti akan terpuruk. Loh, saya nggak pernah loh sakit hati sama orang. Apa betul sakit hati sama orang? Coba orang yang bilang nggak sakit hati dengan orang itu, kebetulan dia itu dia nggak tujuan dia akan terhalang. Apa yang dia tuju akan patah di sana. Di sini letak sebenarnya permasalahannya. Kenapa banyak orang begitu mudah merubah perjalanan hidupnya? Padahal kalau kita lihat dulu kayaknya tekun, kayaknya baik dan sebagainya, karena berangkat dari hati yang ringan kok membawa amanah yang berat. Kira-kira begitu. البلاد tidak kalau mendengar beritanya harus sunnah kita lebih banyak sering menggembirakan atau menyedihkan berita jumlahnya harus sunnah nah jumlahnya harus sunnah ini bertambah hari secara jumlah bertambah atau berkurang nah bertambah rasanya gembira kita kalau lihat jumlah de Coba kita membangun sia-sia ayat yang tidak pernah dituntunkan dari dalam kita dan sana. Untuk apa semua? Untuk mencari orang yang banyak. Apakah dulu para nabi langsung begitu? Apakah dulu para ulama langsung begitu? Coba hari ini, mohon maaf ya. Ya kalau menurut para komunikasi barangkali ini, ini kan memang salah satu media ilmu komunikasi sekarang Ustaz. Kita harus membuat kandidasi publik supaya mereka kaget dan kemudian datang paling tidak akan dapat hidayah. Para salaf itu dulu sudah berdakwah. Bukan kita yang baru sekarang berdakwah. Dan para salaf dulu tidak membangun dakwah dengan cara-cara seperti ini. Dan mereka telah melihat manusia seluruh kemudian justru kena seperti itu. kadang-kadang orang Islam menuntut ilmu gak punya kitab mereka. Tapi orang kafir itu ditunjukkan oleh Allah menjaga kita. Itu menunjukkan apa? Allah memuliakan mereka ilmunya. Kitabnya Imam Nurbayi juga satu lapan di masih di setan. Itu ketika saya ada di masa memakai kitab ini. Manusia tulisan asli, tulisan tangannya itu ada di Amerika. Dijaga di Amerika oleh orang Itu loh kemuliaan orang-orang Orang-orang yang banyak di dengan ikhlas Takut penilaian orang selalu mencari tidak Allah Itu justru dijaga oleh Allah Ditunjukkan loh kemuliaan Ini orang yang dulu tersembunyi Kami tunjukkan di hadapan Kalimatnya hari ini kalau kita dengar Hati kita tenang Nah daya hari ini kalau kita dengar Kita menikmatinya Betapa banyak kita hari ini kalau mendengar promosinya menyenangkan begitu Kehidupan dia menantikan. Semua itu berangkat dari bagaimana orang membangun kebenaran di dalam dalam dari hati. Kaum muslimin rahimahullah maka dari sini Kalau kita lihat dari berita tadi kebaikan di seorang hamba itu semua berangkat dari Di antaranya kebaikan yang paling penting adalah anggota tubuh hamba yang menjadi medianya hati. Apa itu? Anggota tubuh hamba yang menjadi medianya hati manusia. Nah, inna sama wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan, termasuk lisan, itu semua adalah mencerminkan medianya hati. Sesungguhnya ganjaran Allah itu jauh lebih besar daripada Ini perkara yang baik, perkara yang harus kita jeli. Agama ini bagi orang-orang yang tidak mau menghidupkan hatinya jauh. Bagi orang-orang yang menjaga hatinya العلم ليس بكثرة الرواية علم يدرك يوقع من البنان الرواية bukan badan riwayat tetapi ilmu itu diukur dari al-haq yang ada di sana a Abanabi, ìdí nìkan tawakkul alaihi wa tawakkul alaihi wa ala anna siwahu istaqamatil إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصد إلى وجهه Kalau salah seorang di antara kalian berdiri pada waktu sholat dan harus terpaksa dia bergerak, jangan dia menunda ke depan dan jangan dia menunda ke kanan. Tapi memudahkan dan menunda ke kiri atau kemana? Ke bawah. Kenapa? Apa dalil yang dijelaskan oleh Nabi tentang masalah ini? Nah, Ada yang tahu? Karena Allah ada di depannya orang yang sholat. Apa yang menjadikan perusahaan sholat ini? Hati-hatinya dia berjaga ada karena dekatnya dia dengan Allah Subhanahu. Ini ibadah. Semua ibadah-ibadah itu akan menjadi tinggi dan mulia karena ibadah. Ini yang kebenciannya, memberinya, menolaknya pada hawa nafsunya, karena dalika naqsan di imanihil wajib. Maka menjadilah cacat di dalam imannya yang wajib. Wa itu ada di tobat maka wajib bagi dia untuk bertobat darinya. Karena ini akan merusak keimanan dia yang wajib di dalamnya. Inna qad marhunun sholatuka wa salatika beliau mengingatkan dari pembahasan Eka yang kedua ini sesungguhnya gumpalan daging yang ada pada tubuh kita itu jaminan menjadi penjamin marhun menjadi sesuatu yang dijamin Seharusnya dia apa, maka dia ini hebat. Kembali kepada Maka nasihat beliau yang terakhir, sesungguhnya suku ini yang kelihatan di dalam dada kita. Kelihatan arahnya. Mungkin kalau kita ambil itu hati kita, ya, kan? jantung kita dibuka, dibelah-belah, apa sih isinya? Kurang-kurang saja ya? Kita tidak kelihatan apa, memang ini kehidupan yang baik. Tapi kalau ini nilai yang di dalam hati itu rendah, berarti remeh. Tidak kenal Allah, itu remeh. Maka ini adalah menurut menjadi cermin. wafatnya bukan di dia, sholat bukan di sholatnya. Baiknya kamu dengan baiknya jaminan itu, buruknya kamu dengan buruknya jaminan itu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kesimpulan kita? Kata beliau, Maka tidak pantas dalam kehidupan kita yang paling berharga kecuali selalu mempersiapkan jannah. Mencari bagaimana hati kita ini bisa berada hati yang baik, hati yang kuat, hati yang kokoh, dan kita menunggu bagaimana menjadikan hati kita bisa menjadi hati jaminan yang baik. Hati yang baik, hati yang dekat dengan Allah, hati yang baik, people